Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Tanda-tanda ikhlas istiwa usirri wal alaniyah sama ketika beramal di hadapan orang maupun sepi daripada orang. Jangan kalau sepi daripada orang dia itu maksiat, kalau di orang, uh, dia tampak sebagai malaikat istighosir wal wal alaniyah kapan kita menjadi orang yang ikhlas kita tidak pernah berubah gitu semangat di hadapan orang tapi kalau sendiri nggak semangat nah ini apa tendensinya ini kalau di hadapan orang ini apa tendensinya ini ya. yang kedua ada satu merasa bangga ketika dipuji sama orang merasa susah ketika dikritik sama orang ini nggak ikhlas ini guys. Yang jelas syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus ikhlas wa umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin ya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala walam yanwi illa igalan falahu manawa siapa orang perang kemudian niatnya bukan untuk membela agama Allah bukan untuk mendapatkan diri Allah cuma hanya untuk merampas atau merebut tali unta maka dia tidak mendapatkan pahala jihad dia sesuai dengan niatnya tadi itu kalau anda beribadah berharap kepada manusia maka anda pun tidak diterima oleh Allah sesuai dengan niat kamu saya sering menggambarkan bagaimana itu orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya walaupun itu ibadah kalau nggak ikhlas nggak sampai sama Allah gambarannya seperti orang yang kirim surat kepada temannya atau saudaranya ke Banyuwangi isi surat ke Banyuwangi tapi alamat surat ke Surabaya walaupun isi surat ditujukan ke Banyuwangi tapi alamatnya ke Surabaya nggak sampai ke Banyuwangi sampai ke Surabaya begitu juga isinya sholat sujud menghadap kiblat tidak surat fatihahnya dibaca iya karena aku dua iya karena stain hanya kepadamu aku ber, ber, beribadah hanya kepadamu aku memohon dalam doa iftitahnya dia membaca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati larul alamin Solatku, ibadahku, hidup matiku hanya semata-mata untuk Allah Walaupun isinya adalah untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah Tapi artinya alamatnya ingin dipuji sama manusia nggak sampai sama Allah Maka itu tidak diterima oleh Allah Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?